Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam. Kita baca sejenak apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al Fauzan hafizallahu taala, penjelasan beliau terhadap pantun Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaihi. Naam. Yang kita ambil kemarin adalah Nah, pantun yang pertama yaitu mengenai akidahnya para salaf berkaitan masalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim itu kalamullah atau bukan? Kalamullah. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Keliru atau benar? Yang benar Nabi Dawud alaihissalam. Injil diturunkan kepada siapa? Nabi Isa salam. Naam, suhuf. Suhuf. Diturunkan oleh siapa? Hah? Nabi Ibrahim dan Musa, fi suhuf Ibrahim dan Musa. Paham itu ya? Itu semuanya dihafal. Jangan tertukar-tukar. Nabi Dawud kitabnya apa? Injil, Allah musta'an. Allah musta'an. Lah bahas khair insyaallah. Soalan dimutkinkan, tak tanya lagi setelah itu latihan nanti insyaallah. Allah musta'an. Khair insyaallah. Eh, <laughs> Allah musta'an. Terulang-ulang itu upaya dilekatkan ya, lekatkan afannya. Kullama takarrar takarrar itu seharusnya. Semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Bukan semakin apa? Apa istilahnya? Jauh, semakin melekat. Barakallahu fikum. Injil kepada Nabi Isa. Dengarkan. Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Suhuf Ibrahim dan Musa. Paham ya? Seperti Ibrahim dan Musa na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih wa kul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu. Katakanlah, bukan makhluk ucapan na'am barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Bidzalika dengan penjelasan tersebut orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bertakwa beragama dengannya, mengambil petunjuk arahan tadi itu. Bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah ya, Al-Qur'an adalah kalamullah barakallahu fikum. Al-Qur'an yang antum pegang itu mushaf, Al-Qur'an itu kertasnya, tintanya, sampulnya, itu makhluk bukan? Kertasnya, tintanya, sampulnya makhluk bukan? Eh? Bukan kan? Nah, terus apa Al-Qur'an makhluk? Eh? Makhluk. Terus mana yang bukan makhluk mananya? Antum? Al-Qur'an itu makhluk bukan? Al-Qur'an makhluk bukan? Bukan. Sekarang kertasnya yang kita bolak-balik itu kertasnya, tintanya, jilitannya, pembatasnya itu, eh? Barakallahu fikum, sampulnya juga. Itu makhluk atau bukan? Makhluk. Paham ya? Yang bukan makhluk yang mana? Eh? Lafaz yang kita baca tadi, yang kita baca bismillahirrahmanirrahim. Karena Al-Qur'an mana al-makru. Al-Qur'an adalah apa? Al-makru yang dibaca. Nah, yang dibaca itu bukan makhluk. Suaranya makhluk bukan, Pak? Suaranya? Yakin? Ayo, Pak. Fasautu sautul qari' wal kalam kalamul bari. Suara-suara yang baca, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keliru ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi al quran al al Karim adalah kalamullah jalla wa ala. Kita makhluk ini makhluk bukan? Makhluk. Perbuatan makhluk makhluk bukan? Perbuatan makhluk makhluk bukan? Hmm? Bukan kan? Nah, terus apa? <laughs> Allah Mustahil. Kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat, gerak-gerik kita ini makhluk bukan Abdurrahman? Makhluk. Jangan ragu. Allah Mustahil. Allah Mustahil. Kita ambil dikit ya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Perhatikan baik-baik kitabnya itu. Min aqidati ahli sunnati wal jamaah. Minas sahabah wa tabi'in. Wa man tabi'ahum. Termasuk keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Annahum la yasukkuna bi annal qur'ana kalamullahi haqiqatan. Sesungguhnya mereka tidak ragu lagi. Bahwasannya Al-Quran adalah ucapan Allah secara hakikat Takalamallahu bihi subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kitab-kitab itu ya, yang punya kitabnya. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya. Wa auhahu ila Jibril. Kemudian Allah ta'ala wahyukan kepada Jibril alaihissalam. Enggak usah telah-telah. Namanya Usama bukan wahyu. Nah barakallahu fikum. Wa auhahu ila Jibril alaihissalam. Kemudian Allah ta'ala mewahyukan kepada Jibril alaihissalam. Fasami'ahu. Jangan tertawa. Perhatikan baik-baik. Fasami'ahu Jibrilu minallah. Akhirnya Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya Jibril itu mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu wa nazala bihi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Jibril alaihissalam menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Jadi urut-urutannya Al-Qur'an kalamullah, kemudian diwahyukan kepada Jibril alaihissalam, Jibril alaihissalam mendengar dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Jibril alaihissalam menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa kelompok yang benci dengan malaikat Jibril? Siapa kelompok yang benci dengan malaikat Jibril? Ada enggak? Siapa itu? Orang-orang Yahud. Siapa lagi? Syiah Rafidah. Orang-orang Yahud mengatakan, "Na barakallahu fikum, kalau seandainya yang bawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu bukan Jibril, niscaya kami menerima katanya. Gayanya seperti itu. Kalau Syiah Rafidah bagaimana? Jibril itu pengkhianat. Seharusnya wahyu itu diwahyukan kepada siapa? Kepada siapa? Ali bin Abi Thalib, tapi nyasar katanya. Malah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini semuanya celaan yang sangat berbahaya bahkan apa? musuh Allah dan Rasulnya. Allah musta'an. Jibril alaihissalam berapa sayapnya? 500 600 asana barakallahu fikum. Jibril alaihissalam gelarnya apa lagi? Gelarnya Al-Amin. Apa lagi? Hah? Apa lagi? Apa? Apa? Ar-Ruh atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus itu macam-macam ya. Bentuknya macam-macam semuanya itu adalah sebutan Jibril alaihissalam. Nah, barakallahu fikum. Wa Muhammadun sallallahu Wasallam ummah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada umatnya Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an turun ke enam langit dunia kapan? Bulan Ramadan benar, cuman kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Paham ya? Yang mengatakan hari turunnya Al-Qur'an 17 Ramadan itu benar atau keliru? Ah Yusuf, keliru. Malam Lailatul Qadar enggak ada 17 Ramadan. Ah, 10 malam terakhir itu pun malam-malam ganjil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita tutup yang terakhir ya. Qala ta'ala wa ta'ala berfirman, "Wa innahu latanzilu rabbil alamin." Sesungguhnya Al-Qur'anul Karim itu benar-benar diturunkan dari Rabb semesta alam. Nazala bihi Ruhul Amin. Yang menurunkan dengannya adalah Ruhul Amin itu Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal mungdzirin Turunkan kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Bilisanin Arabiyyin mubin dengan lisan bahasa Arab yang nyata dan jelas. Jadi Al-Qur'an itu berbahasa Arab barakallahu fikum. Kalau kita misalkan mau berhujah, nah berdalilkan jangan pakai bahasa Indonesia. Qala Allah taala fi kitabil karim demi masa misalkan. Oh ya, sebutkan dulu ayatnya wal asr demi masa gitu ya. Jangan sampai kita berdalilkan Al-Qur'an dengan terjemahan. Terjemahan itu boleh tapi setelah ayat dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau hadis silahkan. Karena kalau hadis dengan makna nggak masalah. Barakallahu fikum seperti itu. Itu pun apa? Berupaya semaksimal mungkin menyampaikan Arabnya baru terjemahannya. Nasallahu salam al-afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuafiqan wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. rabbil alamin.